عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ووالاه أما بعد معاشر الحاضرين para jamaah salat subuh Masjid Syarif rahimakumullah perkenankanlah pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kehormatan manusia di dalam Al-Quran dan hadis Sudah tentu judul ini saya pilih karena dengan adanya pembantaian di Myanmar yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim, yang fasik, yang kafir terhadap orang-orang muslimin dan lain-lain. Maka kita perlu mendudukkan persoalan ini pada tingkat yang lebih luas lagi tingkat yaitu tingkat kemanusiaan. Manusia itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dan Allah sangat bangga dengan makhluk yang namanya manusia itu. Di dalam Al-Qur'an Allah menggunakan beberapa istilah untuk manusia. Allah menggunakan istilah al-insan. Dikatakan insan karena manusia itu adalah makhluk yang senang damai. Al-unsu artinya damai. Ataupun juga al-insan disebutkan insan karena gampang lupa. Bagaimana kata syair Arab, "Wa ma summiyal insanu illa lidisyani wa mal qalbu illa wa huwa yataqallabu." Manusia dikatakan insan karena sering lupa. Nabi Adam sendiri lupa. Fanasiya wa lam najid lahu azma. Kemudian Allah menggunakan kata-kata anas juga Anas artinya dari an-nawas. An-nawas itu al-harakah. Qul a'udzu birabbin nas. Kalau yang pertama fa'al mal insanu idza mabtala. Innal insana lafi khusr. Anas itu artinya al-harakah, an-nawas. Karena manusia punya otak. Akhirnya dia tidak mau diam. Dia mikir sana, mikir sini, terus menerus nggak pernah tinggal diam. Allah juga menggunakan istilah al-bashar. Al-bashar dari kulit. Karena manusia itu hewan yang kulitnya itu kelihatan, tidak dibungkus oleh bulu-bulu, tidak sebagaimana binatang-binatang yang lain. Al-bashar li zuhuri basharati. Ataupun juga manusia dikatakan al-bashar karena kalau seandainya seorang itu mendapatkan berita berita yang bagus, berita yang menggembirakan, maka raut wajahnya kelihatan sekali bahwa dia itu dalam keadaan gembira. Begitu juga manakala dia itu mendapatkan berita yang mengenaskan, berita yang menyedihkan, maka di wajahnya terkesan sekali wajah kesedihan itu. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala <clears throat> menggunakan istilah bani Adam, ya bani Adam khudhu zinatakum. Maka li basyarin ayyukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijab. In antum illa basyarum mithluna dan lain sebagainya. Kalau bani Adam itu memang ada anak cucu Adam. Karena semua kita ini adalah dipersaudarakan karena saling sama-sama menjadi anak cucunya Nabi Adam nggak tahu yang keberapa berapa ribu kali pokoknya yang penting kita ini adalah anak cucu dari Nabi Adam yang manusia juga bukan anak cucunya kerak bagaimana apa yang dikatakan oleh orang-orang barat begitu juga <clears throat> manusia masuk di dalam uh, gugusan ataupun kumpulan al-anam wal ardu wada'aha lil anam jadi al insan an-nas al bashar bani adam dan al anam walaupun al anam itu ada juga yang mengatakan itu makhluk ini penamaan ini mempunyai artinya sendiri-sendiri. Nah sekarang kita lihat bagaimana Allah memperlakukan manusia dan menghormati manusia dengan sebaik-baiknya. Pertama, Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia itu kejadiannya berbeda dengan alam semesta yang lain. Kalau alam semesta yang lain itu kun fayakun walaupun melalui beberapa tahapan-tahapan. Tidak disebutkan bagaimana prosesnya itu. Tapi di dalam penciptaan Nabi Adam Allah Subhanahu wa taala membeberkan tentang prosesnya itu dari fase turab yaitu tanah kemudian setelahnya dicampur dengan air namanya tin yaitu tanah liat kemudian setelahnya itu min hamaim masnur yaitu yang sudah berubah yang sudah berbau min hamaim masnur karena telah diam air beserta tanah itu sampai beberapa tahun lamanya nggak tahu berapa ribu tahun dan setelahnya itu setelahnya dikeringkan itu namanya sol solinggal fakhor sol solinggal fakhor yaitu seperti tebika seperti orang membuat apa gitu dari tanah liat kemudian setelahnya itu dengan air setelahnya lama kemudian dikeringkan akhirnya menjadi wujud seperti manusia baru setelahnya itu Allah subhanahu wa ta'ala meniupkan roh dari Allah subhanahu wa ta'ala semuanya itu Allah menciptakan manusia dengan kedua tangannya dalam tanda petik muqalama man'aka antasjudari ma lima khalaqtu Apakah yang menyebabkan kamu wahai iblis tidak mau bersujud dengan makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Kedua tanganku. Subhanallah. Yang lain-lain itu kun fayakun begitu saja. Tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam dengan kedua tangannya. Bayangkan kalau seandainya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian melukis saja, melukis, melukis. Satu lukisan, lukisannya ditaruh di apa di figura. Kemudian ada orang merobek-robek tulisan itu. Bagaimana perasaan daripada orang yang melukis itu? Padahal itu baru lukisan itu. Belum satu zat yang diciptakan dengan begitu bagusnya, begitu sempurnanya. Jadi diciptakan dengan kedua tangannya, Kemudian yang kedua proses fase-fase penciptaannya itu disebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim Begitu juga proses setelahnya manusia itu e, menjadi manusia dan mempunyai keturunan-keturunannya itu juga diciptakan, diceritakan di dalam Al-Quran Al-Karim dari mimmani yumna thumma kana 'alaqatan fa khalaqa Kemudian setelahnya itu mudghah, setelah mudghah itu diciptakan tulang belulangnya. Seperti orang mau membuat bangunan itu tulang belulang dulu baru kemudian dibalut dengan semen dengan macam-macam campuran-campuran itu. Manusia juga demikian. Fakasaunal 'idhama lahma, thumma ansha'nahu khalqan akhar, fatabaraka Allahu ahsanul khaliqin. Ini adalah untuk memberitahukan menginformasikan kepada kita sekalian bahwa kamu wahai manusia, kamu wahai orang-orang yang sombong, kamu tidak menciptakan diri kamu sendiri tapi akulah yang menciptakan kamu sekalian dan kamu pasti akan kembali kepada aku. Ini seakan-akan Allah menitipkan pesan-pesan seperti itu. Kamu tuh pada awalnya adalah sesuatu yang sangat hina dari manik, mimani yumna Kenapa kamu akhirnya tidak mau bersujud kepadaku? Kenapa kamu tidak bersyukur kepadaku? Dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala memilih manusia itu sebagai makhluk yang diberi mandat untuk menjadi khalifah fil ardh. Allah tidak melihat malaikat, Allah tidak melihat makhluk-makhluk yang lain. Setelahnya dipilih oleh Allah ternyata pilihan Allah jatuh kepada makhluk yang namanya manusia. Qala rabbuka lil malaikati inni ja'il fil ardi khalifah. Khalifah yang menggantikan, menggantikan siapa? Apakah menggantikan Allah di dalam mempraktikkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala di bumi ini? Apakah menggantikan saling menggantikan pada generasi yang telah lalu Apakah menggantikan dari makhluk yang sebelum Adam yang telah melakukan kejahatan-kejahatan di bumi ini? Semuanya itu ada di dalam kitab-kitab tafsir. Jadi khalifah adalah merupakan satu peringkat yang demikian bagus, demikian tinggi. Kemudian berikutnya adalah manusia itu adalah pemegang amanah. Pemegang amanah untuk bisa melaksanakan tugas-tugas keagamaan yang dibebankan oleh Allah kepada manusia. Firman Allah, "Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal, fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan, innahu kana zaluman jahula." Kami telah tawarkan amanah ini kepada langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung tapi mereka enggan untuk menerima amanah ini yang menerima justru adalah al-insan wa hamalah al-insan innahu kana zaluman jahula zaluman artinya banyak menzalimi dirinya sendiri jahul dan tidak tahu tidak tahu bahwa memegang amanah ilahiyah membawa konsekuensi-konsekuensi yang tidak kecil pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu dalam sebaik-baiknya bentuk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baiknya bentuk. Manusia kalau berhenti ber berdiri tegak, wajahnya ada di atas. Kalau makan makanannya di dekatkan di mulutnya sendiri tidak sebagaimana binatang dia harus mendekatkan mulutnya ke makanannya kalau manusia tidak ini adalah merupakan salah satu dari keistimewaan ataupun kemuliaan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan Bani Adam melebihi daripada yang lain. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri warzuqnahum minat tayyibat wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Sungguh kami betul telah memuliakan Bani Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahr dan kami jadikan mereka itu bisa berjalan di bumi ini baik dengan jalan kakinya ataupun melalui kendaraan-kendaraan ciptaan Allah Subhanahu wa taala ataupun kendaraan ciptaan manusia itu sendiri. Bagaimana berat jenis dari kayu itu akhirnya lebih ringan daripada berat jenis yang ada di air. Begitu juga bagaimana manusia bisa menciptakan uh, apa namanya asufun ataupun uh, apa namanya itu kapal-kapal laut yang terdiri dari benda-benda yang sangat berat sekali tapi melalui per, per, melalui eh, mesin-mesin yang dibikin oleh Allah oleh manusia manusia bisa menyeberangi. Wa razaqnahum minat thayyibah Makanan manusia itu terdiri dari makanan-makanan yang bagus, dipilihnya, dipersihkan, dicarikan makanan-makanan yang halal, berbeda dengan yang lain-lainnya. Ini semuanya itu adalah merupakan penghormatan manusia, penghormatan Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia. Berikutnya, Allah Subhanahu wa taala itu menghormati manusia mulai dari waktu manusia itu hidup sampai manusia itu mati meninggal. Bukankah kalau orang orang kalau sudah meninggal dia tidak boleh dicampakkan begitu saja? Bukankah kalau manusia sudah meninggal orang manusia yang muslim dia harus dimandikan, dia harus dikafani, dia harus dibersihkan, kemudian disolati dan harus dikubur dengan cara yang baik. Ini adalah merupakan salah satu cara bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu menghormati umat manusia. Di samping itu juga manusia Allah Subhanahu wa taala tidak rela manakala kehormatan mereka itu manusia itu diinjak-injak begitu saja. Manusia tidak boleh dicemooh, manusia tidak boleh dicaci maki, manusia tidak boleh digunjing. Begitu juga harta manusia itu dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. darah manusia itu juga dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan Ka'bah dan mengatakan ma'azamaki wa a'zama hurmataki la damu mar'in muslimin athqalu 'inda Allah minki a'zamu 'inda Allah minki ma'azamaki wahai betapa agungmu wahai Ka'bah Wa a'zama hurmataki betama agungnya kemuliaanmu wahai Ka'bah. lada mri'in muslimin. Setetes darah seorang muslim itu jauh lebih berharga, lebih agung daripada keagunganmu wahai Ka'bah. Ini adalah merupakan betapa Allah Subhanahu wa taala itu memuliakan manusia. Begitu juga pada ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan annahu man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nasa jami'a. Orang yang membunuh orang lain tanpa ada satu alasan yang bisa dibenarkan satu saja nyawa yang hilang maka dia seakan-akan membunuh kemanusiaan yang dibunuh cuma satu orang. Tapi karenanya yang dibunuh itu adalah manusia, bukan Fulan ibnu Fulan. Bukan ini anaknya Fulan, bukan ini orang dari Fulan, tapi ini adalah manusia yang menjadi khalifah fil ard yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya bentuk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memegang peranan di bumi ini. Yang dilihat bukan itunya. Man nafsan bighairi nafsin bukan karena dia itu membunuh manusia yang lain nama qatalan nasa jami'an maka seakan-akan seakan-akan dia itu membunuh manusia seluruh dunia karena yang dibunuh itu bukan ispulan tapi ini membunuh kemanusiaan Masyaallah hadir rahimakumullah apa yang terjadi di Rohingya itu seperti juga pada ashabul ukhdud yang tadi saya bacakan ayatnya pada waktu rokaat pertama dahulu pernah terjadi di Yaman ada seorang raja yang begitu lalim yang begitu bengis mengumpulkan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala hanya karena agamanya mereka itu dikumpulkan di satu parit kemudian mereka itu membuat api unggun yang demikian besar mereka yang tidak mau dengan kemau kemauan raja untuk keluar dari keimanannya mereka harus dimasukkan ke dalam parit yang demikian besar apinya itu wa ma naqamu minhum illa mereka itu tidak membunuhi orang-orang muslim pada waktu zaman-zaman Zulwas al-Himyari hanya karena illa ayyuminu billahi azizil hamid hanya karena mereka itu beriman kepada Allah al-aziz al-hamid hanya karena keimanan saja mereka itu dibunuh ini sungguh merupakan salah satu kebiadaban manusia atas manusia apalagi yang terjadi di rohnya kalau seandainya viral-viral yang sampai kepada kita semua dikatakan bahwa itu adalah hoax ataupun yang lain lain tapi telah terjadi satu pembantaian yang luar biasa. Bukan karena masalah iman, bukan karena masalah itu, karena masalah-masalah politik dan lain sebagainya. Maka jauh, jauh lebih dahsyat, lebih biadab daripada apa yang dilakukan oleh orang orang rawa Raja Zulnuwas Al-Himyari. Anak-anak kecil semuanya dibantai, perempuan dibantai, Orang yang ada orang yang membawa kedua orang tuanya sejauh 30 lebih dari 30 km karena kasih sayang kepada kedua orang tuanya dia ma mau untuk menggendong kedua orang tua dipikul sejauh tiga lebih daripada 30 km. Kita jalan sendiri saja sudah susahnya setengah mati. Karena melihat kedua orang tuanya sudah dalam keadaan tua rentah, dia tidak rela apabila orang tuanya itu menjadi bulan-bulanan dari tentara-tentara ataupun orang-orang yang beringasan terhadap, terhadap kaum muslimin. Ini adalah merupakan salah satu tragedi kemanusiaan yang berkata bukan kaum muslimin saja yang harus menyuarakan ini adalah murabat murub dari tingkat PBB dunia Islam dan semuanya maka ini adalah merupakan satu pelajaran bagi kita sekalian bahwa kaum muslimin harus bersatu padu paling tidak mendoakan kepada Allah kepada Allah Subhanahu wa taala terus supaya mereka-mereka yang zalim zalim mereka yang biadab-biadab itu dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kaum muslimin yang tertindas mereka diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala dan pada akhirnya juga nanti pada hari kiamat kita semuanya akan bertemu kembali di akhirat nanti apa yang akan di apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala keadilan Allah pasti akan dis akan diterapkan kepada mereka-mereka yang melakukan penggoliman atas nama apapun terhadap umat manusia kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi mudah-mudahan kaum muslimin yang ada di sana mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi ya rabbana lakal hamdu wa lakal اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والملحدين واهلك الكفرة والموحدين الذين يقاتلون اولياءك اللهم دمر اعداء الدين اللهم دمرهم وزلزل اقدامهم وانزل بهم باسك الذي لا يرد عن القوم المفسدين وانزل بهم باسك الذي لا يرد عن القوم المفسدين وانزل بهم باسك الذي لا يرد عن القوم المفسدين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته